kamu dia juga punya penyembelihan perlu baca oleh wajahnya bacaan atau kalau sutra eh, yang menurut Soleh Wadani itu tidak layak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia selalu misalnya eh, berduaan dengan Aisyah menonton orang uh, main di bulan sebuah main uh, kerang-kerangan di masjid lalu ansahnya diangkat di atas gunaknya itu masih belum seberapa sih ada yang lebih dahsyat lagi dari oh, karena kemudian bulan Ramadan digantikan dipisahkan misalnya dalam hadis Bukhari hadisnya sampai disebut enam kali oh, di dalam saya ibu kali saya bisa sampaikan kebetulan saya punya iPhone yang di dalamnya ada al-mawsu'ah, ada hadithiyah,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 haram atau ditimulkan uh, e, tufli wajah ja'alat tufli rahdah kemudian tidak jentiknya ia mencari putu Rasulullah <laughs> sampai Rasulullah tertidur malam itu para ulama bapak-bapak dan saudara kebingungan Ibnu Hajar al Asqalani dalam Fathul Bari ketika sampai kepada hadis ini dia mengungkapkan kan kalau ulama membahas hadis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 saya bayangkan kalau hadis itu sampai kepada ustaz-ustaz selebriti di Indonesia. Mungkin Elan Sobur itu bagian dari hadis itu yang rupanya atau mau banyak baca pun belum bisa pakai itu. Iya, lewat. Padahal itu kan sangat relevan. Dan iya. saya berkumpul di Syria, di Syria bersama uh, mahasiswa-mahasiswa kita di Damaskus. Ada kantornya kan kantor OP dari situ, saya diminta ceramah dan salah mereka meminta Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Nah, saya berapa tentang ini? Oh, gempar. Nggak mungkin begitu itu kata. Oh, ada yang mencoba itu ikhlas aja kepada Nabi. Jadi kan yang khusus untuk Nabi tidak untuk orang banyak. Tapi satu dosa tidak ada yang istiqos untuk Nabi. Misalnya bersentuhan mata dengan yang bukan muslim itu tidak boleh untuk Nabi tapi tidak boleh untuk orang eh, saudaranya itu eh, tidak ada itu adilahnya dalam usul fikih dan sebagainya. Lalu teman-teman saya akan tanya kepada ustaz-ustaz kami. Eh, dan akhirnya saya menunggu berita ini mana yang tentang hari. Dan sekarang Alhamdulillah berita itu tidak ada. <laughs> Mungkin karena dia tidak membaca hadis itu yang kami tahu berita yang akan datang dan berita yang lalu. Tadi ya? eh, katanya uh, di tangan para imam. Itu juga ada yang itu memang gagal tapi Kemudian orang-orang yang menjalankannya, itu ihsan ilan jahil,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 biasanya orang juga menyerang Al-Safi ada beberapa buku yang menyerang Al-Safi termasuk yang tulis oleh Abu Zahra tapi dia dalam satu bab tersendiri dalam kitab Sulaiman Jafar sorry dan menulis khusus Sulaiman Jafar kerjaan dia itu kalau menyerang Cina itu potong-potong kemudian kalau perlu ditambah lagi sehingga ceritanya bisa uh, berbeda termasuk mushaf uh, Fatimah yang tadi banyak dibicarakan itu saya akan Uh, ini hadisnya emang dari al kahfi juz ke halaman halaman 20 perihal halaman itu juga biasa penerbitan yang berbeda hmm. halamannya itu dari lain saya mengalami kesulitan sekarang disertasi saya itu kita saya nggak ada itu kita cek berbagai kita. Wah, pokoknya ada satu proses uh, tersendiri lah karena orang Arab kayaknya uh, maaf, maaf maaf maaf maaf tidak terbiasa menulis secara ilmiah Artinya rujukannya itu biasanya usul tapi grasutan penerbitnya, kemudian tahun berapa yang diterbitkan, sehingga kalau kita mencocokkan halamannya kan bisa pas. tapi tidak ada data itu, ya saya mengalami e, kesulitan tersendiri. Oke. Uh, eh, betulnya iya. tentang Musa Fatimah saya hanya secara singkat saja tadi sudah dibacakan sebagian. Eh, wa inna indana la Musa Fatimah wa min yudhihi ma yang dan kedua ma musafatima dan kedua musaf fihi misla qur'anikum ada talata eh, marat jadi musafnya ini musafatima itu tiga kali lebih banyak dalam satu riwayat musafatima itu sebetulnya kumpulan hadis-hadis Nabi kalau Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan oleh Sayyidah Fatimah jadi juga ada masalah lain sih tarmin hadis penulisan hadis di kalangan sunni terlambat sampai 300 tahun Sementara di kalangan Cina ada Abu Rafi yang budaknya Nabi sudah menuliskan eh, hadis-hadis uh, Nabi sejak awal. Lalu Imam Ali juga sudah menuliskan hadis-hadis Nabi itu. Sejak Fatimah juga eh, menuliskan hadis-hadis itu. Oh saya, by the way, saya baru saja baca buku Lavi de Umil, Kehidupan Muhammad ditulis oleh Emil Demang eh, M, itu orang Prancis. Bukunya lama,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 umat yang buta huruf itu terjemahannya oleh saudara-saudara. Jadi uh, kami merasa bangga karena kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Sialan Bangga apa itu? Tidak bisa menghitung. kita baca dalam sahabat kita, gelar-gelar kemuliaan Nabi itu. Bahwa saudara Muhammadin Nabiil Coba kesempatan.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 saya kan jadi caleg PDIP eh, karena belum boleh kan dan haramlah orang yang menganggap pembicaraan ini hampa. ada pada waktu kemarin itu berapa hari saya mengalami ikhlas pendidikan latihan buat para calon calon yang baru jadi saya dengan sangat mendengarkan tiba-tiba pada saat yang sama um, ini uh, BBM saya berbunyi dan BBM Pak TB Hasanuddin Tompok juga juga bunyi juga beberapa orang itu bunyi intinya hati-hati jangan Jalaluddin rahmat itu siapa? Suria katanya minoritas, tapi mereka membantai sini hati-hati di sini juga sekarang udah mulai masuk balik jadi nah, orang-orang sekitar saya itu pada saling-saling nomor satu semua for your information dan mereka tuh ini sebetulnya bedanya sunyi dan siang itu apa sih kita harus sempat baca buku lah belum boro baca buku yang mengklaim membawa ajaran Bung Karno. Hmm. Ajaran Bung Karno itu disampaikan melalui keluarganya yang kenapa Anda mengikuti keluarga Bung Karno melanjutkan uh, eh, sesar itu? Karena mereka yang paling tahu tentang Bung Karno. <laughs> Setelah itu ya, emang setelah kita, banyak orang mengklaim bahwa mereka melanjutkan ajaran Tuhan Dan kemudian setelah itu mereka bukan saja mengklaim siapa Pancasila. Itu ajaran Bung Karno. Setelah itu ada orang yang mengklaim bahwa mereka pemilik Pancasila sehingga kemudian orang dikakarkan dengan penataran gempa besar mereka klaim itulah Pancasila sampai ya dan dengan sih mereka menggunakannya bisai dengan udang dan politik dan sejarah alul baik itu milik kita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 melakukan sunnah sahabat dan sunnah sahabat itu menyingkirkan sunnah Nabi yang tidak ada tulisan eh, membaca nanti saya kirimkan melalui ini ya itu ditulis oleh seorang Wahabi asli Wahabi Botek judulnya sunnah sahabat al mukhalifah di sunnati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jelaskan dalam satu kitab yang tebal tentang sunnah-sunnah sahabat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Sampai kita khusus. Dan pendapat dia, kalau sunnah sahabat bertentangan dengan sunnah Rasulullah, kita tinggalkan sunnah Rasulullah. Ada alasan alasannya gitu. Alasannya menarik juga. Karena mungkin sahabat itu sudah tahu bahwa hadis yang diriwayatkan yaitu sudah dimansuh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 Sunah sunnah itu salah gitu. karena kita tidak menyaksikan itu lalu yang kedua juga harus bagaimana kalau sahabat meriwayatkan satu hadis dan dia sendiri melanggar hadis itu kata dia kita tahu pemerintahannya Karena makin banyak saya baca buku itu makin pusing <laughs> mungkin ada sunnah sahabat yang mukhalifah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 dalam hal muhil, dalam kitab-kitab kamus klasik, Aifa itu adalah remaja lah, yang biasanya wajahnya catat-catat, itu dulu bertandingan dengan Aisyah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kamu berduaan dengan uh, Aifa, eh, anak muda ini? sudah ya, saudara sesuatu ya Rasulullah, saudara sesuatu. Hmm. Ya kata hati-hati, buat saudara sesusuan itu bukan karena disusukan sudah besar, tetapi karena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 Asep kita belajar agama. <laughs> Langsung melonjak. Eh, fatwa ini berlaku sampai sekarang. Sampai Dr. Asia, Irdan Asia itu dari um, uh, komisi Departemen Hadis di Universitas Al Azhar menerbitkan fatwa bahwa orang-orang yang tinggal di kantor itu dan berada dalam satu kotak yang sama laki-laki dan perempuan itu si laki-lakinya boleh menyusu kepada perempuan itu sehingga menjadi muhrim Kemarin termasuk perempuan itu mengatakan sampai dokter Ezad uh, eh, Altia dipecat selama sebagai pegawai negeri lah dipecat tapi setelah itu kembali lagi kehormatannya karena kalau dokter Ezad itu hanya istihad dan kalau isian itu ya eh kalau betul ya saudara tetap dapat pahala dan sekarang masih di departemen ilmu saudara boleh cek YouTube-nya lucu-lucu tapi tulis dengan huruf Arab Robo Atul tadi Robo Atul di YouTube-nya lucu-lucu itu dijadikan cemoohan uh, eh, terutama oleh orang-orang yang non Muslim gila tuh orang Islam itu maknanya aneh-aneh tapi ada seorang itu saya saya sih uh, YouTube-nya <laughs> tapi tidak mau disiarkan di bulan Ramadan ini <laughs> seorang yang punya pacar terus uh, si laki-lakinya disuruh menyusu sama ibunya oleh bapaknya pacar itu dan selalu si suaminya menyusu di situ mula-mula dia ragu-ragu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

sebagai katalog itu dongeng sebetulnya. Orang sih akan sekarang, nah, dan ini lucu ya. Uh, jadi kita besar di Indonesia di Milan ada orang Cengku juga ya. hmm. uh, eh, yang ngambil itu keponakan saya kebetulan eh itu saya uh, aduh lupa di sana apa ya, dia belajar Iran ngambil bahasa Persia dan mengkoleksi dokternya dalam bahasa Persia lalu kita besar Iran itu tanya sama dia ya Belanda itu ya belanja Quran Quran itu belanja kan sana itu ini ditanyalah itu itu saya sedangkan itu sama kalau kata itu saya itu kata orang itu tapi pak menurut karena mereka sendiri itu pasti ada Quran yang tersendiri dan beda dengan ini. Sama seperti ini juga waktu itu tadi. Rasanya NU. Gitu. Sudah ada bukti juga itu bahwa Quran yang sama yang di masjid juga bukan sama. Mereka bilang enggak kalau di kalangan para ulama itu ada yang tersendiri. <laughs> Ya, ya, ya. Quran yang berbeda Mereka itu Qurannya berbeda. Kalau ternyata bukti-buktinya Qurannya sama, malah tafsir-tafsir juga sama kita ambil aja tafsir Mizan sama Sobari saya tafsir sih ya apa di situ ada ayat yang aneh-aneh nggak ada uh, eh, tapi walaupun bukti-bukti tapi itu hanya untuk umum <laughs> untuk umumnya sih ya umumnya jelas dan akhirnya juga untuk umumnya ulama dan kebetulan tidak ada yang khusus jadi kalau Mas Nurul tadi menanyakan apakah saya mungkin mengenal ada Quran enggak Allah <laughs> Bahkan pernah salah seorang ulama di Bandung mengatakan, taruh Quran. Oh, Quran si al yang beda dan itu ada di rumah saya sekarang. Sudah mau tahu sudah. Saya bilang, saya bapak, saya bapak, bapak, saya kasih uang 100 juta pak mungkin cukup untuk ya, eh, biaya anggota calon di PDIP <laughs> karena PDIP murah uh, bayarannya juga gotong royong saya kita diminta di PDIP saya nggak nggak mau kalau suruh jadi calon harus bayar saya punya duit bisa di rumah bukan di PDIP mas jadi uh, eh, 100 juta dan ulama itu hanya bisa ngomong aja daripada bahwa ada Quran khusus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 karena kalau masuk toko buku itu dilarang oleh toko bukunya. Kalau ada itu bukunya digantikan buku Al-Kahfi, buku Jaludin Rahmat aja. Dia nggak mau jual itu. Apalagi Al-Kahfi. Jadi kalau nanti Jaludin Rahmat itu dianggap menyembunyikan bukunya, kalau perbukunya tidak ada di toko buku, jadi Rahmat menyembunyikan buku. Kami bikin ke toko buku itu supaya ada, mereka larang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 Eh, Musnad Ahmad bin Hambal, eh, Sunan Ad-Darimi dan sebagainya. Ayat-ayat tentang bahwa dan ini ada sekitar 100 sumber yang menyebutkan adanya Quran yang tidak benar sekarang ini dalam kitab-kitab ahlus Sunnah. Eh, terakhir tadi Pak uh, Nopri ini menyebutkan ini misalnya bedanya kitab eh, bedanya Al-Kafi dengan Bukhari atau dengan kita al sunnah itu disebutkan ya. yaitu bahwa sekarang harus sunnah yang populer itu ialah kitab alkitab wa karena taraktu fikum kumain sama tamassaktum bihima malam tadillu abada kitab Allah wa sunnati tapi sekarang Syiah dalam hal tapi katanya itu kita Allah wali ikrati Mampu bersih versi dikit aja <laughs> dan itu juga di dalam Sahih Muslim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 hurima summa ubiha summa hurima summa ubiha summa hurima ila yaumil qiyamah hurima rubia lupa lagi saya ibarat nikah mula-mula dibolehkan, kemudian diharamkan, itu dibolehkan, kemudian diharamkan, setelah itu diharamkan, kemudian dibolehkan, atau dibolehkan kemudian diharamkan sampai yaumul qiyamah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 dalam kamu dalam perjalanan kamu sakit puasa pada hari yang lain. Tidak mungkin dikatakan kalau kamu sakit tapi kuat. Ini kan namanya juga oh, boleh tidak Al-Quran dengan tegas. Menkan nama Allah Saya sudah tumin ayah minfor. Karena yang berkaitan dengan bulan puasa juga bisa menyebut satu hadis saja. Satu saat nah, dan hari ini di kalangan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 tanyalah kepada Ustaz Mujib Rahmat iya. dan bohong tapi karena itu saya anggap doa aja kalau dia ngomong dia akan orang ini nah di situ tuh ada hadis satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan eh, melakukan perjalanan menuju eh, Mekah waktu itu bulan puasa. Udah Rasulullah buka. Lalu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 Cina itu kan ini satu tengah ya, satu sebelah ini satu. Yang satu yang dua yang belakang yang sebelah kiri mungkin kalau ada jadi satu dua tiga yang ini dulu maju atau kita maju Selamat malam, nama saya Joko Adisa eh, Langsung saja ke pertanyaan terkait dengan teknis ataupun metodologi hadis dalam hadis Lalu dilihat di dalam eh, uh, 10 hadis kemudian uh, eh, ilmu hadis yang lain ada model semua takdir ada nama-nama yang lain bisa dilakukan bagaimana pengembaraan seorang uh, eh, ahli hadis mengumpulkan haji kemudian melakukan penyelesaian dengan itu bisa kita katakan begitu istilah pendidikan tidak ada pada masa itu secara tidak langsung praktik yang dilakukan telah dilakukan bagian kecil dari praktik hermeneutik. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama Syiah pada masa dahulu dalam proses penyelesaian hadis itu yang ternyata dalam mengatakan tugas itu diserahkan pada ulama-ulama selanjutnya nah yang ingin kita ketahui menurut seperti apa yang dipakai kalau ulama untuk melakukan penyelesaian hari ini. langsung yang belakang nama atau Bismillahirrahmanirrahim Selamat siang Pertanyaan saya sebenarnya ya, bahwa ini sini disebutkan bahwa kami merupakan kitab utama di kalangan eh, Asia kemudian disebutkan juga bahwa aku lagi itu bergelar sifat tulisan kemudian dalam kata pengantarnya aku lagi ini menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang tumbuh jika kalian ingin mendapatkan seluruh ilmu pengetahuan dan seterusnya kemudian mengenai kitab al namun di satu sisi ulama Syiah mengatakan bahwa tidak seluruh kitab Al-Kahfi hadisnya adalah sahih bagaimana mendapatkan dua dua pendapat tersebut terima kasih langsung ya Pak Ya, nama saya Dila. Uh, ah, ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah uh, justru saya tidak ya, ini satu informasi baru buat saya bahwa ternyata dalam si ini cukup dengan ah, kitab uh, Al-Quran ya. yang namanya Bukhari Muslim. Padahal di kalangan ulama di kalangan sunni Bukhari Muslim itu orang sangat mutawatir bahkan dalam dalam hadis itu kan ada sebuah ilmu yang namanya ilmu jalur hadis kenapa kalangan si ahli tidak memakai bukhari muslim apakah ada cacat dari bukhari dan muslim itu yang pertama untuk yang kedua adalah saya belum begitu paham mengenai si ahli sekte apa sih apa sekte politik atau sekte teologi kenapa eh, melakukan itu kalau saya salah Uh, e, supaya mengetahui saya bahwa ya, adalah karena adanya politik yang harus dan segala macam itu dijadikan oleh Ali tetapi Abu Bakar yang maju kemudian dari segi teori mungkin kita tahu bahwa Syiah ini sholatnya tiga waktu dan rukun imannya ada kampanye dan kami iman kepada para imam-imam terima kasih langsung saja kepada eh, pembicara bersama jawab tiga pertanyaan tapi yang terkendali membentuk dan ada hubungannya dengan pertanyaan pertanyaan silakan ini eh, pertanyaannya kan ada yang ke saya sana kono saya nggak mendalami ya bagaimana harus ada hadis hadis tapi yang saya sejelas pahami adalah bahwa orang siap lebih mengandalkan pada bukan mata rantainya itu sendiri tapi adalah siapa dibalik itu hadis itu sendiri. Jadi orangnya rela apa bisa diandalkan apa tidak reliable atau tidak orang itu. Jadi selalu pertanyaannya dia tikoh atau tidak. Tikoh atau tidak ini kan perdebatan panjang. Di dalam sunni eh, orang seperti Abu Hurairah itu dianggap tikoh karena hampir tiap hari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 Eh, bagi perempuan menurut saya hadis Aisyah uh, menarik dan membela kalian. Ya. Kalau hadis-hadis ini misalnya dalam soal mu'ah banyak yang problematik menurut saya. Ya tadi saya belum tunjukkan kritiknya kan, baru apresiasi saya aja. Ada kan beberapa yang problematik menurut saya soal mu'ah. Ya, misalnya ya,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 Makanya kalau seandainya ini nggak ditutup eh, dari sini, hanya orang yang betul-betul sial ini yang akan berdina ini. Kemudian soal jumlah, ya. soal jumlah itu juga dikatakan hilu minal mutah kola kapsita berapa kali mau berapa kali mau kemudian juga ahya minal arba kola lah apakah ini termasuk dari empat istri yang sudah di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 karena uh, Abu Hanifah Abu Ja'far Muhammad bin Uthman sahibut Tawq Faqala lam ya Abu Ja'far Masa taqulu fil muta. Hai Abu Ja'far, apa eh, pendapatmu tentang muta? Atas am annaha halal? Apakah kau mengira dia halal? Faqala Dan Lantas dikatakan oleh Abu Hanifah, yang yamna'u yamna'uka an taqmuru ada an yustamta'na wa yastasibna 'alaika?" Apa halangannya bagimu untuk menyuruh perempuan-perempuanmu untuk melakukan mut'ah dan mencari nafkah dari situ? Ini pertanyaan Abu Hanifah kepada Abu Ja'far. Lalu kata Abu Ja'far, jawabannya cerdas juga jawabannya. Laisa kullu sina'at yurhabu fiha wa in kanat halalan. Tidak semua tindakan yang dibolehkan itu mesti dikerjakan itu ini kan halal gitu opsinya halal tapi apa dikerjakan apa enggak kan sesuai kebutuhan masing-masing gitu. ya kira gitu jawabannya cerdas juga jawabannya lantas setelah itu eh, Walimnasi uh, akdar wa ya setiap orang punya kadarnya, punya tingkatannya, ya tolak dan walakin mantakul nah lantas mantakul ya Abu Hanifah bin Nazir Nazir atau am annau halal wahai Abu Hanifah apa pendapat tentang nabi nabi ini wise lah kira-kira ya ya Fakola naam Maka dia halal Fakola naam karena yang yamna'uka antuk dan nisa'aka fil hawani nabazatin na alika Kenapa? Apa yang menghalangi untuk memberi kesempatan kepada perempuan-perempuanmu untuk menjaga warung-warung penjualan nafis itu tadi? Payak tasibna alaika. Dan dengan begitu dia mencari makan untukmu. Dapat penghasilan gitu. Jawabannya, Fakola Abu Hanifah wahidah biwahidah. Oke, satu-satu organ sekarang. Jadi saya kamu kena kak, kamu saya kena kak gitu. Wahidah wahidah. Ya. Wasah muka alfa Summa qala lahu ya Aba Ja'far innal ayat allati fi Oh ini yang sudah kena lupa sih terusnya ya. Tapi kira-kira uh,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 Ada yang relevan di jauh Timur? Politik atau teologi, bayangkan sekarang Muhammad Mursi dijatuhkan di Cairo ya. Kan? Ini kita untuk memahami konteksnya ya. <clears throat> dia dijatuhkan, setelah dia dijatuhkan, ini kan peristiwa politik sebetulnya tentang siapa yang paling legitimate untuk berkuasa. Nah,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 media-media yang berpihak kepada ikhwan juga ya. Al Jazeera susah dapat akses untuk meliput eh, eh, demo-demo uh, yang promosi ya. Kemudian juga sisi kelompok salafi yang suka melakukan agitasi keagamaan itu juga ditutup oleh uh, tentara gitu ya. Nah, artinya begini,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 melawan murti artinya hanya menunjukkan Islam. nah, posisi lain adalah posisi kodaria ini ada urusan sama Tuhan Tiap Setiap manusia itu bertanggung jawab dan mereka yang mem, ma, apa, membuat tindakannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Nah, ada sektor lain murjiah gitu ya. Murjiah, nah, urusan begini ini udah Allah yang kumubainamu bimakan dimakan yang kali itu.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 Uh, ini sebenarnya konsep uh, disertasi saya, insya Allah mungkin seperti saya katakan di minggu depan saya uji. Uh, eh, metode ini mencoba membatalkan seluruh jarak buat tadi. dengan penjelasan jarak buat tadi itu artinya mencela dan meluruskan. Jadi biasa ada sebuah hadis ini dan malah bawah ada sebuah hadis. Uh, ini iPhone saya juga sekaligus kumpulan hadis-hadis dan warnanya merah. ada ada, eh, ada hadis tentang Imam Mahdi. Kata dalam hadis Imam Mahdi itu kata sebagian orang hadis itu wahid. Karena di situ ada orang yang namanya Abu Tufail. Abu Tufail itu, padahal Abu Tufail itu sahabat Nabi pernah dan dialah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Jadi generasi sahabat yang meninggal itu Abu Tufail. Tetapi Abu Tufail kemudian didoifkan oleh para ahli hadis. Kenapa? Karena dia meriwayatkan tentang Imam Mahdi. Jadi, hadis tentang Imam Mahdi itu doif. Kenapa? Karena ada orang yang namanya Abu Tufail. Kenapa Abu Tufail itu doif? karena dia meriwayatkan hadis. <laughs> Tapi di dalam itu dalam penjelasan itu surat kan, wahwa muttahamun bihadal hadir. Dia dicurigai karena dia meriwayatkan hadis itu. Jadi hadis tentang Imam Mahdi itu doa doif. Kenapa? Karena ada Abu Tufail. Dan Abu Tufail itu doa doif. Kenapa Abu Tufail disebut doif? Karena dia melibatkan hadis Saya banyak berikan contoh-contoh di sini. Bagaimana dalam tanda petik kewenang wenangnya para ahli hadis untuk mendoifkan hadis. Ada satu kaidah namanya al-jarhu muhaddamun al takdir yang mencela harus didahulukan daripada yang memuji. Jadi kalau seorang itu misalnya Nofri menurut saya dia baik, menurut saya nggak nggak baik ya. baik. uh, eh, eh, menurut apa disebutkan menurut yang lain eh, dia baik dia orang terpercaya dia pintar dia uh, doget apa dia bisa menghafal hadis itu dengan baik kata yang lain lagi enggak dia tidak baik nah kalau ada perbedaan di antara dan seluruh orang yang meriwayatkan hadis semuanya selalu ada dua kenapa? akhirnya apa yang terjadi kata satu faidah keburukan yang mencela daripada yang memuji akibatnya apa maka setiap mazhab mencela sebuah hadis karena isi hadisnya tidak sesuai dengan pendirian dia nah hadis itu ini juga dicela saya ingin memberikan contoh yang lebih merakyat di Indonesia hadis kunut kunut subuh menurut orang Nahdlatul Ulama kunut subuh itu hadisnya sahih bahkan diriwayatkan oleh Bukhari kata orang-orang Muhammad enggak hadis nah, itu baik disebutkan ada orang di antara nijalnya itu yang dianggap dolim jadi saya sekarang ini beli ini berikan kepada hadis apapun dalam Bukhari saya bisa mendolibkan hadis <laughs> dengan membuka kitab kita petunjuk hadis tadi apa saja namanya kitab burjah bukanlah misalnya Mizanul Etilal dari Az-Zahabi bukanlah bisa tahlibut tahlib dari Ibnu Hajar Al Asqalani atau bukanlah kitab Al Ilal dari Al Uqayli kitab atau Du'afa